nikmat taufik, hidayah dari Allah bisa mengamalkan Islam yang mulia ini. Di samping juga kenikmatan kenikmatan yang lain yang sifatnya lahiriah, jasadiah, duniawiyah. Badan yang sehat, rezeki yang lancar dan yang lain-lainnya ini semuanya perkara yang wajib disyukuri oleh kita semua selaku seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu kenikmatan dari Allah Azza wa Jal yang juga wajib untuk kita syukuri. Dikarenakan tidak semua orang bisa melakukannya, bisa merasakannya. Yaitu sebuah kenikmatan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendatangi masjid-masjid Allah dalam rangka untuk beribadah di sana, mengerjakan sholat yang fardu di sana, mengerjakan yang sunnah di sana, bahkan mendatangi masjid-masjid Allah Azza wa Jal dalam rangka untuk tafaqquh fitin, mengkaji bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat yang sangat besar dikarenakan masjid-masjid tersebut merupakan majelis-majelis ibadah juga majelis-majelis ilmu Halaqah-halaqah ilmu ini merupakan nikmat yang sangat besar di zaman dahulu kala di zaman para anbiya wal mursalin alaihi wassalam masjid ini merupakan majelisnya mereka. Masjid merupakan majelisnya para anbiya wal mursalin. Masjid ini merupakan majelisnya orang-orang salihin, orang-orang yang mulia, yang saling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Tidak hanya dipergunakan untuk ibadah salat, tapi juga untuk ibadah-ibadah yang lain, di antaranya adalah untuk tafakku fiddin, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di masa Nabi kita Muhammad eh, sallallahu alaihi wasallam juga masjid merupakan tempat yang beliau pakai untuk beribadah juga untuk bermajelis. Dan terus berlanjut di era para sahabat, era para tabi'in, atba'u tabi'in, dan era para ulama-ulama kita terdahulu kala. Bahkan sampai saat ini masjid merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah juga tempat untuk tafakuh fidin. Di samping tempat untuk tafakuh fidin, tempat-tempat yang lain, majlis yang lain, madaris, madrasah-madrasah, eh, mahat-mahat dan yang lain-lainnya namun masjid merupakan tempat yang yang, yang utama dalam tafaqquh Mendatangi tempat-tempat yang seperti ini ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Tidak semua pihak, tidak semua orang, bahkan tidak semua muslim dan muslimah mampu melakukannya. Barakallahu fikum. Manakala kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangi rumah-rumah Allah yang mulia ini untuk ibadah, untuk tafakufiti, nikmat yang sangat besar. Dalam pandangan Islam, majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu, dulu dikenal sebagai halakatul zikr, halakah-halakah zikr. Itu merupakan riyadul jannah. Merupakan taman-taman surga Riyadul Jannah merupakan taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an juga sahabat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u" Idza marartum biriyadil jannati farta'u. Bila kalian melewati taman-taman surga, Riyadul Jannah, taman-taman surga, farta'u. Hendaklah kalian merumput di situ. Maknanya datang ke sana, menikmati keindahan taman-taman tadi. Ditanyakan oleh para sahabat, "Wa mariyadul jannati ya Rasulullah?" Apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Kala belum mengatakan dalam sabdanya hilakul zikri. Halakah, halakah zikir. Dijelaskan oleh para ulama kita di zaman dahulu kala di zamannya para ambiya wal mursalin, zaman Nabi kita Muhammad SAW, zamannya para sahabat, yang namanya halakah zikir adalah majalisul ilmi. Majelis-majelis ilmu, yang dibacakan di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disampaikan di sana sabda satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikaji mana yang halal, mana yang haram, hukum-hukum agama, dikaji akidah yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana akhlak yang mulia dan seterusnya. Itu adalah hilaku zikri, halakah-halakah zikir. Beliau mengatakan itu adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Manakala ada seseorang yang bisa mendatangi masjid Allah, mendatangi majalisul ilm, berarti dia datang ke taman surga. Itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa melakukannya. Hatta muslimin tidak semua umat Islam diberi kemudahan datang ke majalisul ilmi untuk tafaqquh Maka bersyukurlah masing-masing kita yang diberi kemudahan mendatangi masjid Allah yang mulia, mendatangi halakatul ilm, wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang mulia ini. Kaum muslimin rahimakumullahu taala disebutkan juga dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuji, menyanjung, menyebutkan keutamaan-keutamaan suatu kaum yang berkumpul di masjid di rumah Allah Azza wa Jal mereka mengkaji Al-Quran muzakarah Quran dipuji dengan sekian banyak fadilah Beliau mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyatuhum rahmah wa hafazuhum malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada suatu kaum, suatu kaum, masyarakat, sejumlah orang, mereka bermajelis duduk di rumah Allah Azza wa Jal, membaca Al-Quran, tadarus Quran, mengkaji Al-Quran, melainkan yang pertama akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketenteraman kedamaian hati. Tentrem. Mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah Azza wa Jal. Diliputi oleh rahmatnya Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Empat keutamaan yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis di atas bagi orang-orang yang mendatangi rumah-rumah Allah untuk mengkaji kitab sucinya, mengkaji Al-Qur'an untuk tafaqquh fiddin. Yang datang dengan penuh keikhlasan tentunya, yang datang dengan niat untuk ibadah, yang datang dengan niat untuk tolabul ilmi, dia akan merasakan sakinah, ketenangan, ketenteraman. Ayem, adem, ayem artinya. Dikarenakan yang disampaikan adalah ayat Al-Quran, dibacakan ayat, dibacakan hadis, dibacakan keterangan-keterangan para ulama, disampaikan ilmu-ilmu yang menyejukkan, ya, yang membuat hati tenang, damai. Kita bisa membahasakan dengan kalimat siraman-siraman rohani ayam tentrem. Yang kedua, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat besar, yang sangat agung. Rahmat Allah itu bukan perkara sepele, perkara besar dalam Islam. Satu poin saya sebutkan di sini terkait dengan rahmat Allah yang begitu besar ialah seseorang itu tidak akan bisa masuk surga dengan semata-mata amal yang dia kerjakan. Al-jannah surga ini terlalu mahal, terlalu afdol, terlalu tinggi ketika hanya e, dibandingkan dengan amal yang kita kerjakan selama ini. Amalnya kita nggak seberapa, Ibadah kita juga nggak seberapa, sedikit. Sudah begitu banyak dosanya lagi, banyak maksiatnya lagi. Entah kita sadari atau tidak, tahu atau tidak. Terlalu mahal kita masuk surga dengan semata-mata amal kita. Terlalu mahal. Katanya para ulama kita, seseorang muslim bisa dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal itu semata-mata rahmat dari Allah Azza wa Jal. Semata-mata rahmat dari Allah Azza wa Jal. Amal yang kita kerjakan ini merupakan sabab untuk meraih rahmatnya Allah. Dengan rahmat Allah semata kita dimasukkan dalam surga oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda beliau mengatakan "Layyan juwa ahadukum bi amalih disebutkan dalam yang lain la yadkhulanna ahadukumul jannata bi amalih tidak ada seseorang pun di antara kamu yang dimasukkan dalam surga dengan semata-mata amalnya saja. Ditanyakan oleh para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah?" Begitu pula engkau wahai Rasulullah. Beliau mengatakan wala ana. Begitu pula saya. Walakin Allah taghammadani rahmatin minhu wa fadl. Tetapi atau hanya saja Allah Azza wa Jal meliputi aku ya, dengan rahmat daripadanya dan keutamaan daripadanya. Rahmatin minhu wa fadl. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Katanya para ulama kita dari hadis ini menunjukkan dengan tegas kepada kita seseorang muslim mohon maaf saya menggunakan bahasa muslim karena al jannah itu wa'idat lil mutakin kaplingannya kaum mukminin yang orang-orang yang non muslim kaplingannya bukan dalam surga tempat yang lain Tayyib seorang muslim Seorang yang punya iman yang mukmin semata-mata amal yang dia kerjakan tidak cukup untuk bisa masuk surga. Sedikit amal dia. Terlalu mahal surga itu. Tetapi yang membuat seorang mukmin, seorang muslim dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jal itu murni fadilah dari Allah. Murni nikmat dari Allah murni rahmat dari Allah. Alhamdulillah kita hanya diminta untuk beramal soleh semampu kita. Beramal semampu kita. Dan berharap rahmatnya Allah Azza wa Jal. Dan ingat, yakinilah dengan rahmat Allah semata, seseorang muslim dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal. Perkara besar. Di antara asbab kita sebagai seorang muslim mendapatkan rahmat dari Allah bukan semata-mata mendapatkannya tapi diliputi diliputi oleh rahmatnya Allah Azza Wajal dengan mendatangi halakatul ilmu majlis-majlis ilmu datang ke masjid untuk mengkaji agama Allah mendengarkan sebuah ayat yang dijelaskan hadir jabarkan keterangan-keterangan para ulama yang disampaikan tentang masalah ilmu itu sebab kita diliputi oleh rahmat. Menggunakan kata-kata wa ghasyiyat humur rahmah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan yang ketiga, wahafathumul malaikah. Yang hadir di halaqah ilmu, di majalisul ilm, di masjid, Ustafaku Fiddin, Rasul mengatakan akan dikelilingi, dikerumuni oleh para malaikat. Ini kata para ulama dalam syarahnya mereka mengatakan sebagai mereka mengatakan hadis ini dimaknakan secara hakiki. Malaikat perkara gaib kita nggak tahu bagaimana wujudnya. Walaupun disebutkan dalam Al-Quran mereka adalah makhluk yang bersayap, tapi bukan alamnya kita. Tapi kata para ulama sebagai mengatakan ini hadis dimaknakan secara hakiki. Betul-betul para malaikat Allah itu turun ke halaqah-halaqah ilmu, ke majelis-majelis ilmu, turun ke rumah-rumah Allah yang diadakan di situ taklim. Turun mengerumuni orang-orang yang hadir di situ sebagai bentuk pemuliaan. Malaikat memuliakan, menghormati, memuliakan, menghormati yang hadir di dikerumuni. Disebutkan dalam hadis yang lain, Ibn Majah dari sahabat Sofan uh, eh, uh, eh, radhiyallahu anhu Sofan bin Isl Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita semua, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sungguh para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka kepada para pencari ilmu karena ridha dengan apa yang dia perbuat, ridha dengan apa yang dia cari. Malaikat menurut sayap, ada yang punya dua, ada yang tiga, ada yang empat, bahkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ini alam yang lain sudah. Allah Maha Kuasa atas sesuatunya. Ini para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Artinya itu merupakan bentuk bagaimana para malaikat malaikatnya Allah Azza wa Jal sangat memuliakan, sangat menghormati orang-orang yang datang untuk belajar agama. Khususnya yang datang ke halaqah-halaqah ilmu, majalisul ilmi, dikerumuni oleh para malaikat. Mereka tunduk, tawabuk, memuliakan, menghormati yang hadir. Juga disebut dalam hadis yang lain dengan lafaz yang lain. Kata Rasulullah SAW, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sayyahina fil ardi. Yatlubuna hilaqa zikri. Sungguh kata Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jal memiliki para malaikat-malaikat yang mereka peterbangan, mereka punya sayap, peterbangan ke penjuru dunia ini untuk mencari halaqah ilmu. Mencari halaqah ilmu. Ketika mereka mendapatinya, langsung mengerumuni yang hadir di situ. Dimaknakan secara hakiki itu luar biasa. Mana yang kedua, mana yang bukan hakiki, yakni para malaikat tawadhu, mereka tunduk, mereka rendah hati, mereka memuliakan para pencari ilmu. Barakallahu fikum. Ini luar biasa keutamaannya. Luar biasa keutamaannya. Karena yang memuliakan, yang menghormati orang-orang yang hadir di majelis ilmi, makhluk Allah yang suci makhluk Allah yang sangat dekat dengan Rabbul Alamin, para malaikatnya. Bukan sembarang makhluk. Makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah uh, durhaka kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Para malaikat. Para malaikat. Kita disanjung, dipuji oleh orang saja. Besar kepala kita ini kalau nggak dipegangi mungkin jadi meledak ini Pak ya. Dipuji orang padahal. Fulan, fulan, masya Allah, fulan, fulan, fulan. Sudah kayak, nah begitu sudah. Kalau nggak tawaduk bisa bahaya. Itu orang. Kita disanjung dipuji oleh orang-orang mulia. Entah dari kalangan ulama-ulama atau dari kalangan umara-umara. Orang-orang yang memiliki kemuliaan di tengah-tengah masyarakat menyanjung kita, itu bayangannya sudah kita melayang itu. Kemana kita ini? Luar biasa nih orang. Dipuji oleh para ulamanya, dipuji oleh para umaroknya. Men, sudah luar biasa bayangan tadi. Seakan-akan yang terbaik di banyak negara ini kayaknya. Yang memuliakan, yang menyanjung, yang menghormati para malaikat. Tidak ada duanya. Sebuah keutamaan yang tidak mungkin dicapai oleh, eh, oleh orang yang lainnya. Hanya dicapai oleh orang-orang yang begitu semangat untuk datang ke majalisul ilmi. Yang keempat. Wadzakarahumullahu fi man indah dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk Allah yang ada di sisinya, yaitu para malaikat disebut langsung nama-namanya. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan yang hadir. Di hadapan para malaikatnya Allah Azza wa Jal. Yang menyebutnya Rabbul Alamin. Pencipta kita. Sesembahan kita. Allah Rabbul Alamin. Menyebut nama yang hadir tadi itu. Di hadapan para malaikatnya. Ini lebih besar lagi keutamaannya. Lebih mulia lagi keutamaannya. Tidak mungkin tercapai melainkan dengan amal yang satu ini. Datang ke majelis ilmi. Barakallahu fikum. Rabbul alamin yang menyebut kita. Kaum muslimin rahimakumullahu tabaraka wa taala, ini semua adalah beberapa riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan majalisul ilmi. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita langkah kita melangkah ke masjidnya Allah, melangkah ke rumah-rumah Allah, melangkah ke majalisul ilmi untuk tafaqquh fiddin itu luar biasa. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Bahkan tidak semua kaum muslimin meraih nikmat ini. Maka bergegaslah, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah datang ke majalisul ilmi, ke halakatul ilmi untuk mendapatkan dan meraih ini semuanya. Tujuannya untuk tafakuh fiddin. Ini saja tujuan kita untuk tafakuh fiddin belajar agama. Itu punya keutamaan yang lain lagi. Banyak lagi sudah. Saya bawakan satu hadis menggambarkan kepada kita betapa amal kita mengkaji agama Allah amal yang begitu besar. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. belum mengatakan hadisun hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu dilaknat kata Rasul. Ini sabda Rasul bukan ucapan saya ini. Ad-dunya mal'unah. Yang namanya dunia dilaknat. Mal'unun ma fiha. Dilaknat apa-apa yang ada di dunia ini. Semuanya mal'un dilaknat. Illa zikrallah kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa mawalah dan hal-hal yang terkait dengan zikir kepada Allah maknanya ketaatan ketaatan kepada Allah wa aliman dan soranya alim yang memiliki ilmu wa au muta'allima atau orang yang mempelajari ilmu empat ini yang selamat dari laknatnya Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Yang berzikir, yang beribadah kepada Allah, yang mentaati Allah Azza wa Jalla, atau seorang yang alim, atau orang yang mengkaji agama Allah, muta'allim. Disebutkan lagi dalam Sunan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi" kana fi sabilillah hatta yarji barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menimba ilmu agama Allah tafaqqu fiddin maka dia termasuk fi sabilillah jihad fi sabilillah sampai dia pulang sampai dia sampai dia pulang dianggap fi sabilillah nggak pakai perang dengan tanpa pertumpahan darah Datang keluar dari rumah kita fi talabil ilmi untuk menimba ilmu agama Allah dikatakan fi sabilillah hatta yarji. Luar biasa. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah sekali lagi kemudahan-kemudahan dari Allah kepada kita semua bisa melangkah datang ke halakatul ilm, datang ke majalisul ilm, datang ke rumah-rumah Allah, masjid untuk talabul ilmi, untuk ibadah kepada Allah, taufik bin Allah, hidayah bin Allah, nikmat dari Allah semata maka syukurilah. Dan yang terpenting adalah bukan semata-mata tahu itu nikmatnya Allah, tetapi diwujudkan dalam uh, kehidupan kita sehari-hari. Bersemangatlah mendatangi majalisul ilmi. Dan tidak semata-mata bersemangat. Juga diiringi dengan keisi keistiqomahan. Istiqomahlah di dalam mendatangi halakatul ilmi. Jangan cuma sekali datang terus hilang. Kemana lagi ini? Raib. Oh, kalau gaib sih mending raib. Ini raib. Kemana gerangan? Nggak tahu ke halakau mana lagi. Yang dikhawatirkan ya Allah bukan majelis majelis ilmu, majelis kemungkaran, majelis kemaksiatan. Bahaya. Tapi terus berusaha sekuat tenaga terus hadir, terus datang, terus datang, terus datang. Isi koma sampai kapan? Sampai kapan nih? Sampai kita mati. Dikarenakan tolakul ilmi sampai kita mati nanti. Maka terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga diberi kemudahan oleh Allah bisa senantiasa datang ke halakatul ilmi. Di antara cara untuk menyemangati diri, ya tadi itu. Diingat baik-baik keutamaan-keutamaannya. Diingat baik-baik fadilah-fadilahnya. Itu bisa memotivasi. Kemudian yang kedua, eh, di apa namanya diingat baik-baik eh, pahala-pahala yang disiapkan bagi mereka yang mendatangi halakatul ilm dan yang dengan baik-baik ini semuanya untuk kemaslahatan kita pribadi di dunia ini dan yang paling penting di yaumul qiyamah nanti. Ini merupakan upaya kita, usaha kita, langkah kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufiknya, hidayahnya, sehingga dengan taufik dari Allah semata kita juga berdoa kepada Allah semoga diberi kemudahan untuk mengisi hidup kita dengan ketaatan-ketaatan kepadanya, ibadah-ibadah kepadanya dan dengan talabul ilmi, dengan tafakuh fidin, mengkaji ilmu agama Allah sedikit demi sedikit sehingga semakin lama semakin luas ilmu kita dan semakin semangat ibadah kita kepada Allah dan puncaknya kita mengharapkan Allah Azza wa Jalla